ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pada pagi hari ini masih berbicara tentang hal-hal yang berkenaan tentang permasalahan sholat. Sholat itu demikian pentingnya, demikian utamanya, sehingga dijadikan sholat tersebut aturannya itu dalam sehari semalam sebanyak lima waktu, 17 rakaat, yang mana lima waktu itulah yang menentukan keberuntungan kita yang menentukan nasib bangsa kita nah itu yang sehari lima kali pengaruhnya lebih hebat daripada yang lima tahun sekali lebih menentukan dari apapun juga yang kita laksanakan dalam sehari lima kali tersebut sehingga dikatakan oleh para ulama ma bin nas illa salatuhum tidak ada hal-hal yang menimpa manusia melainkan segala balak musibah nah ini gara-gara sholatnya nggak beres kekacauan, keributan, berantakan urusan dunia akhirat sholatnya nggak beres sampai disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya seseorang apabila dia sholat dan dia sholatnya bagus sholatnya baik dia jalankan adabnya berikut khusyuknya berikut rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya secara sempurna maka ketika dia salam dari sholatnya maka sholatnya itu terlahir dari dirinya dalam keadaan putih bercahaya lantas dilipat seperti dilipatnya baju dan diangkat dan sholat itu berkata kepada dia hafizakallah kama hafiztana semoga engkau semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga saya sholat namun apabila seseorang tidak telaten sholatnya menelantarkan adab di dalam sholat sholatnya berantakan nggak beres sholatnya jauh dari khusyuk yang dipikirkan hanya dunia di dalam sholat maka ketika dia keluar dari sholat itu sholat terlahirkan dari dirinya dalam keadaan hitam, kelam, gelap dilipat seperti dilipatnya baju dan dipukulkan ke wajah orang tersebut dan berkata dayya'akallah kama dayya'tani semoga Allah menelantarkan engkau menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau telah menelantarkan dan menyia-nyiakan saya nah kita nih banyak orang zaman sekarang kena sumpahnya sholat karenanya kita diajarkan untuk sholat dengan benar sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di dalam hadis ucapan beliau solu kama raaitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat ini puncak daripada nilai bernilainya salat tersebut salat seperti kita melihat Rasulullah salat sallallahu alaihi wasallam nah karenanya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berlomba-lomba meniru sholatnya Nabi Muhammad. Di antara mereka, ketika lagi sholat di kebunnya, salah seorang sahabat, ketika sholat di kebun dia lihat kebunnya indah, angin bertiup sepoi-sepoi, adem bernaung di bawah pohon. Dia lihat satu burung ya hinggap dari satu ranting ke ranting lainnya. Sehingga dalam sesaat, dalam beberapa menit, Sholatnya teralihkan karena asyik melihat burung tersebut. Kemudian ketika salam dari sholatnya, dia menyesal. Dia bersedih, ini kebun saya yang indah. Taman saya yang indah telah membuat saya lalai dari sholat saya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kebun saya itu saya sedekahkan. visabilillah Kenapa? Sebab ini kebun membuat saya lalai dari sholat saya. Enggak ada baiknya harta yang membuat saya lalai dari sholat. ada satu tabi'in yang bernama Rabi bin Haytham. beliau adalah sahabat dari Abdullah bin Mas'ud sahabatnya Rasulullah SAW salah seorang yang dikenal dengan khusyuknya yakni Rabi bin Haytham Abdullah bin Mas'ud pernah bilang kepada beliau lau ra'aka Rasulullah la fariha min khusyuk kalau Rasulullah melihat engkau Rasul bakal girang melihat khusyuknya engkau Sebab diriwayatkan bahwasanya ilmu yang pertama diangkat dari umat Nabi Muhammad tahu ilmu apa? Ada ilmu faraid, tapi yang pertama awal diangkat tahu apa? Al khusyuk. Sifat khusyuk. Nah, ini yang pertama diangkat. Dari udah zaman dulu tuh udah langka sifat semacam ini. Ibn Mas'ud bilang Rasulullah kalau lihat khusyuknya engkau, Nabi bakalan girang. Ini Rabi bin Khaytham satu lagi dia satu kali dia lagi sholat. Dia punya kuda zaman dulu tuh kuda zaman sekarang aja mahal kuda apalagi zaman dulu kuda Arab bagus tinggi gagah dia ikatkan itu kuda dia sholat kemudian ada pencuri datang mencuri kudanya beliau orang-orang pada datang heboh ini kuda ratusan juta hilang Belang Rabi bin Khaitham udahlah nggak apa-apa saya sebenarnya lihat waktu dia lagi nyolong tuh depan mata saya saya lihat Waktu dia lagi nyuri kuda saya, saya lihat depan mata saya. Saya tahu. Bilang, kenapa enggak engkau ambil? Kenapa enggak engkau? Sebab ini darurat, boleh. Dia bilang, enggak, sholat saya lebih saya sukai daripada saya manggil dia. Sholat sunnah boleh dibatalkan. Enggak, sholat saya lebih saya sukain daripada kuda. Ambil tuh kuda, jangan sholat saya kepotong. Dan dia udah halal, saya maafkan. Begitu. Ada satu sahabat yang lain lagi. Beliau bernama Sayyidina Abbad bin Bishr Abbad bin Bishr ini adalah leluhur dari keluarga masyayikh al-ulama dari keluarga alil khatib ulama di Tarim itu ada suatu uh, gabilah suku yang namanya keluarga alil khatib itu keturunan dari Abbad bin Bishr mereka adalah baitul ilim rumahnya ilmu hingga yang terakhir di sini yang dikenal itu di wilayah Singapura Syekh Omar bin Abdullah Al-Khatib seorang ulama besar itu disebutkan Sayyidina Abbad bin Bishr sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan beliau bersama salah seorang sahabat lain untuk ngeronda jaga malam waktu mereka berjihad visabilillah dalam suatu peperangan ketika jalan pulang arah pulang mereka ditugaskan untuk ngeronda jaga malam di puncak bukit mereka jaga malamnya bukan main kartu, bukan ngobrol yang kagak ada manfaatnya, enggak. Dibilang engkau tidur dulu, saya tahajud, kata Abad bin Bishir. Ntar waktunya giliran kau saya bangunin kamu, udah. Maka itu sahabat, yang satu tidur istirahat, yang satu lagi tahajud, bangun malam, berdiri sholat. Rupanya ada beberapa musyrikin, satu orang musyrik yang gak puas dengan pertempuran tadi siang, dia mengintai, mau mengambil kesempatan, lihat, nah ini ada sahabat Nabi Muhammad lagi berdiri, dia mau panah di panah. Wa Abbad bin Bishr lagi asyik dalam sholatnya. Kena anak panah di bagian tubuh yang tidak mematikan, dicabut oleh Abad bin Bishr, dibuang ke tanah. Itu yang melempar panah heran, kok nggak jatuh? Panahkan lagi dari jauh. Kena lagi bagian tubuh yang tidak mematikan, dicabut lagi, jatuh. Sampai anak panah kedua, ketiga, keempat, kelima. Darah mengalir, itu sahabat yang lagi tidur Tahu-tahu berasa dingin, basah dibilang, lihat apa darah, lihat abad bin Bishr di sekelilingnya ada belasan anak panah. Ini orang musyrik ketika ngelihat ada orang lain bangun, dia kabur, lari. Abad bin Bishr masih tetap asyik dalam sholatnya. Udah selesai dari sholatnya, itu sahabat bilang, kenapa tidak dari sejak anak panah pertama kamu bangunin saya? Dia bilang, enggak lah, Sebab saya tadi waktu sholat lagi asyik baca surat Al-Kahfi dalam tahajud saya. Dan saya nggak mau motong bacaan surat Al-Kahfi cuma buat gara-gara anak panah. Mendingan saya mampus, jangan saya motong sholat saya. Mereka orang-orang yang punya cita rasa tinggi menikmati sholat mereka. Merasakan kelezatan di dalam sholat mereka. Nah kita udah belum jadi kayak mereka. Disebutkan Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Imam Hasan bin Saleh Bil Hasan bin Saleh Bahr Nuruh tafih La takun li fadih Ya samad ya manan Hada Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr Itu satu kali itu dia ada luka Di punggungnya ada daging lebih Yang kata dokter harus dipotong Mau nggak mau Anaknya Al-Habib Abdullah bilang Abah saya udah tua nggak ada obat bius zaman tersebut mau dipotong bagaimana kita pegang kita ikat kesian bilang ini mau nggak mau harus ya sudah dah abah saya dia kalau udah masuk abis maghrib nih lakukan kalau mau operasi abis maghrib kenapa abis maghrib? abis maghrib dia selalu sholat ba'diyah maghrib itu sholat ba'diyah maghribnya panjang dan kalau dia sholat ba'diyah maghrib dia nggak sadar sama sekeliling kita mau jerit-jerit mau teriak mau jatuh piring dia nggak tahu dia nggak sadar lakukan saat itu udah begitu habis sholat maghrib Al Habib Hasan bin Salah sholat dia nggak tahu dokter langsung udah keluarkan alat bedah buka udah dibedah deh tuh semuanya wal habib lagi asyik dalam sholatnya sampai udah selesai ya dijahit lagi ditutup lagi diperban masih sholat begitu salam dari sholatnya dia panggil anaknya ya Abdullah lebih abah sini coba lihat nih punggung abah ada apaan kayak ada semut yang gigit lang bah bukan semut operasinya udah selesai ah kapan operasinya pas tadi abah lagi sholat Ma, dia nggak rasakan apapun hakada disebutkan bahwasanya salah seorang mereka dari para salafus soleh ketika sedang sholat di masjid jame di Basrah lagi asyik sujud tahu-tahu tiang masjid dari batu besar roboh tiang masjid itu bunyinya gemuruh dahsyat sampai orang-orang yang jauh yang ada di pasar pada terkejut pada kaget semuanya wah ini orang di masjid tetap aja sujud nggak bergerak nggak berasa. Salam dari sholatnya, apa yang terjadi? Kok banyak orang? Oh, ini tiang udah roboh. Saya bilang, kamu gak sadar? Gak tahu, saya gak tahu apa-apa. Terjadi kebakaran di rumahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Saat terjadi kebakaran di rumahnya, wal Imam Ali Zainal Abidin lagi asyik sujud. Beliau lagi asyik dalam sujudnya. Itu orang-orang teriak, wahai cucunya Rasulullah, api, api. Tetap aja dia sujud sampai akhirnya api berhasil dipadamkan udah gitu selesai dari sholatnya wahai imam kau nggak dengar tadi kita teriak api oh kenapa ada kebakaran api besar kamu nggak tahu dan ya gimana dong saya nggak sadar saya sibuk dengan api yang lain sibuk dengan api yang lain api apa api neraka takut sama api neraka radhiyallahu anhu ardah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq kalau udah masuk panggilan sholat dia bilang kepada teman-temannya idhabu ila narikum allati awgattumuha fa'atfi'uha kalau udah panggilan sholat ayo bangun kita hampiri api yang telah kita nyalakan mari kita padamkan maksudnya apa dosa kita kita padamkan dengan sholat begitu mereka menyikapi sholat mereka makanya buat mereka nggak ada yang lebih nikmat daripada sholat segala sesuatu yang mengganggu mereka dari sholat nggak ada baiknya nggak ada enaknya nggak nafsu dengan begituan nggak pengen kebun nggak pengen kuda nggak pengen harta biarin hilang jangan ganggu saya dari sholat saya biarin saya mati dengan anak panah jangan saya terganggu dari sholat saya sebab di muka bumi buat mereka nggak ada yang lebih penting nggak ada yang lebih berharga melebihi sholat mereka sampai-sampai karena doyannya mereka dengan salat Imam Ali Zainal Abidin tiap malam seribu rakaat Al-Faqih Al-Mugaddam tiap malam seribu rakaat Syekh Abdul Qadir Jailani tiap malam seribu rakaat wafulan wafulan dan kaum wanita salihah Sayyidah uh, eh, Rabi Al-Adawiyah tiap malam seribu rakaat Masya Allah Wah kita berapa rakaat itu pun yang 17 rakaat aja kita kalau bisa kita kor ditawar kita mau tawar cuma udah nggak bisa lagi dan dilaksanakannya tanpa berjamaah, tanpa khusyuk lagi. Waliyadzubillahi min dzalik. Disebutkan Al-Imam Hasan bin Shalal Al-Bahr, imam besar ini, ulama besar tersebut itu dia kalau udah malam tuh satu kali anaknya bilang, "Ayah saya sakit." Demam. Kita tutupin dengan tiga lapis selimut, itu panasnya masih berasa sampai keluar. Tapi begitu tengah malam datang waktu tahajudnya, dia pukul tuh pahanya dia. Gum ya nafsi su. Bangun wahai nafsuku yang busuk yang ingin menghambat saya dari sholat. Dipaksa bangun. Dilempar tuh selimut. Dia minta air wudhu. Dia ambil Sholat udah. Ikut wiridnya kayak biasa. Wiridnya apa sih? Dia sholat tahajud ditutup dengan dua rakaat. Rakaat pertama ya dia baca Quran dari awal sampai hatam. Itu rakaat pertama. Rakaat yang terakhir, yang keduanya dia tutup ya cuma baca surat Qul huwallahu ahad nggak banyak cuma 90 ribu kali soalnya buat mereka nggak ada yang lebih nikmat kecuali itu apa yang nggak bosen apa yang nggak jenuh kita nonton sinetron nggak bosen kita ngomongin orang nggak bosen kita dengan maksiat nggak bosen wah mereka menemukan kelezatan di situ semuanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk waktu salat Nabi bilang apa kepada Sayyidina Bilal arihna biha ya Bilal hibur kita dengan sholat wahai Bilal senangkan kita dengan ajakan sholat semangat, girang, senang kalau diajak sholat wah kita kalau diajak sholat ya dia lagi, dia lagi panjang banget adhannya tapi emang terus terang sih adhan zaman sekarang panjang banget itu adzan ya mbok ya cepetan kelarin orang banyak urusannya begitu sampai kepanjangan juga sampai adzan bermenit-menit itu dalam satu kali adzan orang bisa baca 3-4 lembar Al-Quran adzan boleh silakan dengan suara yang indah intinya kekhusyuan di dalam sholat saudara-saudara sekalian ini yang mesti kita cari ini yang mesti kita dapatkan ya ma bin nas illa sholatuhum solusi kita ya sholat Jangan bingung cari solusi macam-macam.